semoga selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Um, kami bertanya apakah dosa apabila kita lebih mencintai seorang guru atau seorang ulama tertentu dibanding guru yang lain sehingga ketika mendengar pelajaran dari guru tersebut dengan guru yang lain ada perbedaan rasa gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah cinta. Cinta adalah pemberian dari Allah dan Nabi sendiri dengan istri beliau tidak bisa meratakan urusan cinta sampai beliau berkata hada qasmi fima amlik fala fima la amlik ya Allah yang aku mampu adalah adil secara zahir pun cara batin tidak masalah cinta dengan anak pun berbeda-beda Mungkin kita mencintai si A lebih gede dari si B. Cinta kepada anak pun berbeda-beda. Seorang mencintai anaknya berbeda-beda. Karena cinta pemberian dari Allah. Yang tidak boleh adalah anda menampakkan perbedaan. Kepada anak. Haram dosa. Anda menampakkan perbedaan. Cinta kepada anak dosa. Adapun masalah cinta berbeda-beda. Gak bisa sama. Nabi sendiri menyerah dalam urusan cinta. Hada qasmi fima amlik. Fala talumni fima la amlik. Ya Allah jangan hukum aku yang aku tidak mampu. Urusan membagi cinta. Tapi secara lohir ya Dengan anak cinta mungkin berbeda-beda. Ada seorang yang sangat mencintai dengan anaknya yang pernah sakit. Atau mungkin karena satu sebab menjadi sangat mencintai. Akan tapi tidak boleh. Gara-gara cinta kita tidak adil. Tampak. Karena kalau kita tampak membedakan menjadi sebab kebencian di anak. Menjadi ngiri di antara mereka. Maka haram bagi seorang tua tidak adil kepada anak-anaknya haram karena ketidakadilan seorang tua menjadikan benih-benih kebencian di anak hei para orang tua yang sering tidak adil dengan anaknya awas hati-hati anda akan dihukum oleh Allah ini kadang-kadang tentang anak disayang sayang terus anak yang paling ini biasanya yang paling laki sendiri atau yang paling perempuan sendiri karena nanti aku numpang setiap minta dikasih minta dikasih yang lain enggak ha, ha, ha. ini menanamkan kebencian yang anak itu orang tuanya akan neraka lebih dahulu hati-hati tidak boleh tidak adil. Karena kita sering menemukan orang tua semacam ini. Makanya saya agak keras di sini. Haram orang tua tidak adil dengan anak-anaknya. Dosa menjadikan sebab permusuhan, rebutan waris dari sini. Kita kadang-kadang capek dengan urusan anak-anak ternyata dimulai oleh orang tuanya. Tidak adil, orang tua tidak adil. Hati-hati. Menanamkan kebencian di anak. Lihat, kenapa rebutan waris? Kenapa tidak pedulikan saudaranya? Karena orang tuanya telah mengajari Sampai kadang-kadang kalau minta apa-apa mesti lewat dia. Kamu saja deh Kalau sudah dikasih, tuh lihat. Pasti kalau dia minta, dikasih. Kalau kita, boro-boro, boro-boro, boro-boro. Hm. Lihat, ketidakadilan seorang tua menjadikan permusuhan di antara sang anak. Hati-hati. Mungkin Anda mencintai salah satu anak, tapi tidak boleh menjadi Anda tidak adil. Dan kalau perlu tidak sampai tampak perbedaan itu. Ini anak, saya, saya alihkan ke anak dulu, karena ini lebih penting. Kepada guru pun sama Kadang Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada guru yang guru itu kadang mungkin secara ilmu tidak. Tapi mungkin ada sesuatu yang menjadikan sebab kita cocok. Kalau membedakan cinta, berbeda cinta antara guru dengan guru itu boleh dan wajar. Yang tidak boleh adalah berbeda cara penghormatan. Itu yang nggak benar. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kadang-kadang menjadi menjadi merendahkan guru yang lain. Ini yang tidak diperkenankan sehingga kadang-kadang nggak mau saya kecuali dia. Kenapa? Akhirnya mulai jadi mencaci. Nggak enak ceramahnya, nggak enak. Ini sudah nggak bener itu. Nggak boleh. Kalau mungkin kita tidak cocok dengan sebagian caranya, bukan berarti kita menjadi sebab benci. Tidak boleh kalau menjadi benci. Jadi mencintai antara alim dengan alim lalu berbeda itu wajar karena cinta pemberian dari Allah kita tidak bisa urusan seperti itu. Hanya sebab cinta mungkin kita ambil karena kita semakin kenal dengan si ustad itu, karena ustad itu masya Allah dengan ini yang ini semakin hari semakin tambah cinta. Dan cinta kita karena Allah. Jangan sampai cinta kita karena kepentingan. Karena apa? <laughs> ustad itu sering ngasih apa ke saya atau apa. Wah ini sudah nggak benar lagi. Oh, Ustadz itu saya cinta Ustadz itu kenapa? dibisik oleh setan karena ustadznya mungkin ustadz berpengaruh ustadz punya kenalannya banyak diam-diam dia tuh kenal dengan ustadz mengatakan dia cinta ustadz bukan karena Allah karena apa ya dia kan punya koneksi besar jadi bisnis saya bisa lancar kalau saya dekat dengan ustadz ini nah ini sudah nggak bener lagi ini sebab ada ustadz jadikan ganco sebagai peluru untuk melobi sana sini sebab ustadznya punya pengaruh punya power punya kekuatan ustadznya masyhur sehingga seolah-olah dia mengidolakan. Sebenarnya tidak mengidolakan dia. <laughs> Karena apa? Di lingkungan di kiri kanan Ustaz itu memang bisnis-bisnis. Kita ada maksud bisnis. Busuk niatnya. Tapi kalau cinta kita ini karena kebaikan seorang ustaz, kesolehan atau tiba-tiba dititipkan oleh Allah di hati kita cinta kepada seorang ustaz, nggak bisa dipungkiri. Tapi dengan catatan, tidak boleh kita merendahkan ustaz yang lainnya. Tidak boleh kurang penghormatan kita kepada ustaz yang lainnya. Tidak boleh. Nah, ini Bahkan kadang kita menggunjing, menjadikan. Coba, kalau kita mau ngomong, Ustadz itu lebih bagus daripada Ustadz ini. Ini menggunjing. Coba Ustadz yang dibilang nggak bagus, enak nggak hatinya coba? Kita ini kadang-kadang sembrono mengagung-agungkan Ustadznya. Nggak ada Ustadz lebih baik daripada Ustadzku. Ustadznya yang lain gimana? Marah dengan orang lain. Ini berlebihan fanatik yang salah. Itu biar di hatimu saja. Kalau engkau mencintai ustadzmu, kamu mengagumkan ustadzmu, nggak usah banding-banding. Wah, ustadzku yang paling hebat. Ustadzku yang paling hebat. Yang tetangganya, memang yang punya ustadz ente saja. Saya juga punya ustadz. Ribut gara-gara begitu. Perilaku akhlak. Banyak ustadz hancur gara-gara murid yang salah adabnya. Anda mungkin mencintai seorang guru karena Allah. Anda Anda tuangkan cinta itu dengan terjemahkan dengan kepatuhan Anda, dengan perilaku Anda, dan dengar apalagi Ustadz Dana ngomong, kalau kamu mencintai aku, baiklah kamu dengan semua Ustadz denger itu. <laughs> Jadi tetap dengan Ustadz yang lain baik. Ada pun masalah Anda misalnya, karena kecintaan dengan seorang Ustadz dan sebagainya, lalu Anda cenderung ke sana, sering membantu perjuangannya dan sebagainya, ya wajar. Buah daripada cinta, tapi dengan catatan jangan merendahkan Ustadz yang lain. Jangan mengucapkan, jangan pokoknya punya perilaku yang menunjukkan kita tidak punya akhlak. Jadi akhlak tetap, penghormatan tetap, biarpun cinta itu berbeda. Ini boleh-boleh saja.